jika engkau dengan Allah, maka ketahilah semesta ini akan menjadi abdimu. Semesta ini akan menjadi abdimu. Dalam bahasa orang ini yang sering kita dengar punya keramat. Karomah. Semesta akan mudah untuk ditundukkan. Kalau dulu ada orang menyuruh harimau jalan, jalan, ini, ini, ini. Pasir jadi emas dan sebagainya. Ini kan karomah ini. Akan tapi ingat, Maknanya lebih luas. Kita jangan disibukkan dengan keramat-keramat semacam itu. Ini kejadiannya hanya sesaat-sesaat. Khawarikun lil'adah. Ya kan? Yang khawarik. Sesuatu yang luar biasa terjadi kepada para kekasih Allah. Tiba-tiba menjadikan pasir jadi beras dan sebagainya. Itu hanya sesaat-sesaat. Akan tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Biarpun hal itu bisa saja masuk, akan tapi lebih luas. Karena apa? Jika engkau dengan Allah, maka ketahuilah semesta akan di tanganmu. Semesta akan tunduk kepadamu. Kalau engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kanatil akwan ma'ak. Jadi kanatil akwan ma'ak, maka semesta akan bersamamu itu bukan berarti hak merubah semesta ini adalah sudah jadi milikmu. Maka ini ada yang perlu dijelaskan, ada sebagian orang yang meyakini bahasanya kalau sudah menjadi waliullah itu nanti bisa membuat apa saja semuanya sendiri. Oh enggak. Yang namanya mukjizat bagi Nabi SAW terus keramat bagi wali itu adalah karena Allah menghendaki. Bukan sesuai dengan kehendak kita, bukan. Karena ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah, kemudian Allah ingin melindunginya, dulu enggak pernah punya ilmu silat, tiba-tiba jadi bisa silat. Nah, ini kisah-kisah para pejuang-pejuang zaman dulu. Tidak pernah berguru silat dan sebagainya. Tidak pernah berguru ilmu perang dan sebagainya. Tapi Allah beri ilmu. Ini adalah termasuk karamah. Di saat mendesak, tiba-tiba bisa menjadikan kisah-kisah yang kita dengar dari Wali Songo dan sebagainya. Itu terjadi, tapi tidak setiap saat. nah kalau tidak setiap saat. Sehingga menjadi merubah. Sunnatullah walan tajidali sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah tidak akan bisa berubah. Makanya kita perlu berubah ini. Cara berpikir ini, memang keramah itu ada. Selama ini kita coba ini kita sering dicekoi dengan kisah-kisah semacam itu. Kalau cerita Wali Songo kita itu tidak pernah mendengar cerita film-film yang ada pun hanya film yang keramat-keramat hal yang semacam itu. Kita tidak pernah cerita tentang keramat keistiqomahan beliau-beliau. Keramat ada. Saya Yusuf Anda bahani menyusun Jami' Karumatul Aliyah. Ada cerita tentang keramat-keramat. Akan tapi keramat sesungguhnya adalah istiqomah dia. Bagaimana imam besar Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu Hampir tidak pernah dikenukil dari beliau cerita Imam Syafi'i terbang, jalan di atas air, gak ada. Tertutup dengan keramat-keramat keistiqomahannya. Jadi Allah, kalau kalau kita sudah dengan Allah, maka semesta itu akan bersama kita. Maksudnya apa? Allah dengan lutfillah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, dengan kecintaan Allah kepada hamba yang selalu dengan Allah itu, lihat semesta akan bersamanya jika terjadi kepada sebagian orang dengan bisa membuat itu pasir dan sebagainya. Itu hanya kejadian sesaat. Tidak selamanya, kalau selamanya akan merubah sunnatullah dan sunnatullah tidak akan berubah lagi. Sunnatullah itu Allah, ikut perintah Allah, tunduk kepada Allah sehingga rembulan begini dan sebagainya itu. Nah kalau nanti ada sebagian hamba diberi hal yang semacam bisa menghentikan matahari dan sebagainya, satu berubah. Makanya keramat itu sesaat-sesaat dan tidak bisa diminta terus. Tapi Allah memberikan kepada seorang hamba karamah ini sesaat. Sehingga namanya sesaat tidak akan merubah sunnatullah. Tapi ini tidak, ini keramah yang sesungguhnya, karamat yang sesungguhnya. Kalau engkau dengan Allah, semesta akan tunduk kepadamu. Dan tidak akan membahayakanmu. Makanya dari itu apa? Jika Allah ingin menyelamatkan seorang hamba yang dicintai, misalnya, ingin di, hamba yang dicintai oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah dari malapetaka. Tidak perlu Misalnya Allah menurunkan petir kepada orang-orang tersebut. Cukup Allah meminggirkan orang tersebut. Untuk menjadikan dia seorang yang aman selamat tidak perlu Allah. Tidak harus dengan dikawal oleh macan harimau tidak usah. Biarpun orang yang tidak disertai siapa tapi Allah selamatkan dia. Bilutfillah Biarpun dia masuk tempat yang membahayakan ternyata dijaga oleh Allah.